paket HNIC Kontra versus everybody Hati-hati jangan main dengan api Lebih panas dari surya di gurun Sahara Bersiap untuk sarang segala bahaya saya bukan terbuat dari tempe Atau berisi dinamit sumbu pendek Woy, cobaan tantangan akan membangun karakter Harga diri bagai Black Panther Dengarlah Bukan arti keragaman itu apa Rantai persaudaraan takkan mungkin patah Melihat masa depan cerah bagai teropong Insan dari timur kota kosong Jika bersama kita kolosal Menguasai secara global Danger, danger, and here comes the trouble pasti sentuhan beda Meski berbendera dong tahu ini berbahaya Kaki mas sentuh tanah, bicara masih sama Tak pernah ba omong yang tinggi lewat kepala Barat siapkan selongsong, tong padatkan yang kosong Dunia hujan dan tarik, tong bungkam suara nyari nyong Kes tau dong, ini Garuda muda Kas tunjuk muka sampai dong hafal semua nama Selalu pada dermawan, berikan toleran pada yang butuhkan Rakyat sampaikan, di tiap baik tu beri Suara berimaku berkumandang Siapapun yang menantang saya bunyikan gendang Saputra Nusa Tenggara datang ke setunjuk muka Hadir dengan gebrakan baru yang tak kau sangka Bakar semangat jiwa membara bagai sang saka Satrakan biarkan Indonesia ku terluka What? Hey yo, hey yo, Indo boy let's go Datang taklukan dunia lewat stereo Amunisi full tapi tetap kita low Mental macam baja tetap ramah sama you know Putra Nusantara, maju dengan karya Bawa tinggi identitas ke udara Kita bersaudara, dimanapun berada Bersama majukan Indonesia tuh berjaya Tanah tumpah darah, tanah raja-raja Hei kawan jangan sampai kita dipecah belah Rapatkan barisan kaya karena perbedaan Bilang dunia kami siap hadapi semua tantangan Cuma pada merah putih kami semua akan obey Siapapun yang datang kami pantang Sabang sampai Merauke Ayo mari kemari Ini Indo lawan dunia Ayo feeling me. U-M-I-T-Y What's up? m i t y kasih kau umpan Kalau masih lapar untuk memburu Berakat yang puas kan lewat lima porsi buru Izinkan sababat dan tuman yang bergemuruh Dengan seluruh sapu loga tas mabuk sageru Ini Indo punya jurus Sikat terus tanpa jeda Saya tantang kalian yang bikin rusuh sapu negara Jangan diam saja Kepakan sayap Garuda yang bersemayam dalam jiwa NKRI e tetap berudara Indonesia, tanah air beda Tetap satu jiwa, walau berbeda-beda Beda suku, beda budaya, beda agama, beda yang membuat kuat Tujukan ke dunia luar Demi Pancasila hancurkan semua bibit perpecahan Yang tujukan bersama kita bisa Tak bisa, tak bisa, no listen Bersatu kita teguh, bercerai kita hancur tanpa sisa U-M-I-T-Y What's up? U-M-I-T-Y So you and I, T-Boy Indonesia, lawan semua Indonesia, maju Wow.